95,6 Bintang Tenggara Jam 1 siang Persembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku kumbakarnya akulah kubakar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela, karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Rose dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. seri ke-395 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Jumali sebagai Juru Sungging, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahas Trikandi, Tato sebagai Panji Parasu, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Ashari sebagai Panji Garit, Haris sebagai Tukang Satang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Duh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, makanya <laughs> pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat. Daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi kalau lahan bapak dua hektar ya pakai seribu mililiter ya. malah jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, lebih sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu dari petani maju. Hasil sempurna dengan dosis sempurna cukup Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Semangat musik Indonesia, bintang tenggara. Kemunculan Kamaswara bersama Ki Juru itu benar-benar membuat Rahastri Kandi dan Ken Siwi meledak gembira. Mereka segera beranjak bangkit dan berlari menubruk Kamaswara. Dengan tawa lebar dan gembira, Kamaswara mendekap Rahastri Kandi dan Ken Siwi. Dan dengan senyum cerah pula, Panji Garit dan Panji Parasu bangkit berdiri. Ki Juru memilih dia menyaksikan adegan itu. begitu tiba-tiba di belakang kami? Aku bukan seperti hantu, kan Siwi. Akan tetapi memang hantu. <laughs> Semula kami cemas, kami tidak akan bertemu dengan kakak. Ternyata di sini kita malah bertemu. Berarti Candi Suambara Budura itu telah dekat. Benar demikian? Kau lihat dua gunung di arah barat itu. Dua gunung itu bernama Merapi dan Merbabu. Di sebelah sananya lagi, tidak kelihatan dari sini, terdapat Gunung Sumbing dan Sindoro. Di dekat kedua gunung yang terakhir itu, ada gunung yang diberi nama Gunung Tidar. Tidak jauh dari Gunung Tidar itulah, Candi Swambara Budura berada. Oh, <laughs> apa kabarmu, Andi Panji Parasu? Pangestumu, aku baik, Kakang. Syukurlah, aku merasa gembira melihatmu lagi. Demikian juga dengan aku, Kakang Kamiswara. Bagaimana pula dengan kau, Panji Garit? Berkat Pangestumu, Kakang, aku dalam keadaan sehat. Istrimu sudah hamil? <laughs> Belum, Kakang. Aku belum ingin hamil. Kenapa? Pokoknya aku belum ingin hamil. <laughs> Baiklah. Kalian semuanya, mari aku perkenalkan dengan seorang sahabatku. Ini, Kijuru Sungging. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang sangat mengembirakan. Mereka kemudian saling menukar cerita. Dengan gamblang Rahastri Kandi dan Kansi Winareswari menceritakan semua pengalamannya mulai dari saat meninggalkan bumi pelampangan sampai ke tempat itu. Sebaliknya, Kamaswara juga menceritakan apa yang telah terjadi dan dialaminya. Bagi Kamaswara dan Ki Juru Sungging, cerita tentang pasetran gondomayit yang telah diobrak-abrik oleh Pinaka Swasti Ratu sangat menarik perhatiannya. Setelah mendengar cerita kalian semuanya, sekarang aku tidak begitu cemas lagi. Paling tidak aku telah tahu kemana arah yang ditempuh oleh Pinaka. Dan aku akan segera menyusulnya. Karena dimanapun ia berada, perempuan bermata tiga itu tentu akan selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Benar, Kakang. Uma Durga tentu tidak akan mendiamkan apa yang terjadi di persembunyiannya itu. Yang aku cemaskan, Uma Durga akan menyusul pula ke Para Lingga. Jika Pinaka melahirkan bayinya di sana, tentu saat itu adalah saat yang paling rawan baginya. Uma Durga akan menggunakan saat itu untuk membunuhnya. Jalan laut. Kenapa dengan jalan laut? Untuk sampai di Paralingga secepatnya adalah dengan melalui jalan laut. Apakah tempat ini dekat dengan laut? Ada sebuah bengawan tidak jauh dari tempat ini. Bengawan yang sangat panjang sekali dan akan bermuara di bumi Gresik. Dari Gresik bisa dilanjutkan berlayar ke timur menuju Paralingga. Aku kira perjalanan itu akan lebih cepat sampai di tujuan. Bagaimana dengan kita, Kakang Panjigarit? Mengapa dengan kita? Aku ingin melihat candi itu. Tentu sebuah candi yang megah. Jika ingin menyaksikan candi itu, tentunya kita akan berpisah. Kau ingin menyaksikan candi itu? Rastri Kandi sangat menginginkannya. Ah, candi itu memang benar-benar sebuah candi yang luar biasa. Candi yang sangat megah dan indah. Sebenarnya rugi bagi kalian semuanya sudah sampai di sini tetapi tidak menyaksikan candi itu. <laughs> Kakang membuatku penasaran saja. Sebaiknya kita dengarkan saja pendapat Kakang kami suara. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menyaksikan kemegahan candi itu atau kita kembali saja? Aku ingin melihat candi itu. Aku juga rugi sampai di sini tidak menyaksikannya. Baiklah, kalian berempat boleh melanjutkan perjalanan. Tetapi kalian harus berhati-hati temuilah seorang sahabatku yang bernama Bresima. Ia seorang wasi yang pada saat ini tengah menunggui candi itu. Katakan bahwa kau semua adalah keluargaku. Kemudian, jika kalian telah merasa puas, kalian harus menyusul ke Paralingga. Jangan melewati daratan, tetapi melewati laut. Dari Suambara Budura kalian berjalan lurus ke arah utara melintasi lereng Sindoro dan Sumbing. Kalian akan sampai di laut. Dari sana kalian berlayar menuju Paralingga. Jelas? Jelas, Kakang. Sekali lagi pesanku, berhati-hatilah. Kalian pernah menjadi tawanan umat Durga. Aku mengira perempuan bermata tiga itu tidak akan merelakan kalian lepas begitu saja. Perbincangan itu masih terus berlanjut hingga matahari merambat semakin siang dan bahkan kemudian bergeser sore. Setelah pertemuan yang terjadi itu, sebenarnya terasa sangat berat untuk mereka berpisah matahari telah condong ke arah barat ketika Kamaswara melambaikan tangan perpisahan kepada Kensiwi dan rombongannya. juru tentang mereka? Ya, pemuda-pemuda yang baik. Sedang masa depan mereka masih panjang. Mereka orang-orang yang sangat dekat denganku, Kijuru. Sangat dekat. Aku bahkan pernah mencintai keponakanku sendiri, Rahastri Kandi. Yang disebut keponakan adalah hanya sekedar sebuah sebutan. Ia orang lain. Demikian juga dengan Kansiwi. Ketika ia tahu bahwa aku bukan kakak kandungnya, ia bahkan berani mencoba mencintaiku. Ruth. Panji Parasu. Ia orang yang malang. Karena anak dan istrinya mati di semenanjung sembulungan. Karena diterkam kabut setan. Nampaknya ia menjalin hubungan dengan Kansiwi. <laughs> Aku senang dengan hubungan mereka. Semoga jadi. Dan pemuda yang seorang laki. Mereka menjadi suami istri melalui sebuah perjodohan yang rumit. Perkawinan yang membutuhkan pengorbanan sangat besar. Panji Garit kehilangan ayahnya karena ada pihak luar yang ingin menggagalkan perjodohan mereka. Nampaknya mereka bahagia. Mereka telah menemukan pasangan hidup masing-masing. Kaulah yang justru harus bertanya pada dirimu sendiri, Kamaswara. Bagaimana pendapat Kijuru jika aku mengawini kakakku sendiri? Hah, kau bukan lagi manusia, tapi binatang. <laughs> aku sudah menjadi binatang, Kijuru. Aku telah mengawini kakakku. Bahkan ia akan melahirkan. Atau malah mungkin pada saat ini ia telah melahirkan. Berbeda, Kameswara. Karena pada waktu itu kau belum mengetahui siapa dia. Sekarang setelah kau mengetahui, namun kau tetap bermaksud memaksakan diri dan keinginanmu. Saat itulah kau disebut binatang. Oh, Mari kita lanjutkan perjalanan ke Juru. Mas, aku pinjam power banknya dong. Pinjam pinjam, makanya dong beli Bestindo. Alah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas. Cas, baterai, power bank, dompet HP, semua Bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Uh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Westore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak, atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia. Bukankah ini sungai yang pernah kita lintasi dulu ke jurus ini? Benar kamu suara. Namun kita melintas di bagian sana, di arah hilir. Dari sini hingga ke muara diperlukan perjalanan beberapa hari lamanya. Apakah ada orang yang bersedia mengantarkan kita dengan menggunakan perahunya? kita bisa memberikan upah yang sesuai untuk jerih payah mereka. Kita ke arah hilir. Di sana ada tukang sate. Mari. Pengawan yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan sebutan pengawan Solo itu mengalirkan airnya dengan tenang. Air yang jernih hingga ikan yang cukup besar nampak berenang di dalamnya. Namun manakala hujan tiba, pengawan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang ganas banjir yang mampu memporak-porandakan apapun. Tidak berapa lama setelah Kamaswara dan Kijurusungging berjalan ke arah hilir, maka sampailah mereka di tempat penyeberangan. Itu mereka kijun ya Selamat sore Kisanak. Oh, selamat sore. Apakah Kisanak berdua akan menyeberang? Kami berdua tidak hanya sekedar akan menyeberang Kisanak, tetapi bermaksud untuk menyewa satang yang kau miliki. Atau jika Kisanak bersedia, kami bermaksud meminta bantuan Kisanak untuk mengantar kami. Tentu saja dengan upah yang memadai. Oh, kalian berdua akan kemana? Kami akan ke muara sungai besar ini. Berapa upahnya? Hmm, apakah kalian berdua sudah pernah menempuh perjalanan ke muara melalui pengawan ini? Belum, sana. Nah, jika belum, aku sarankan sebaiknya urungkan saja niatmu. Mengapa? Mengapa kami harus mengurungkan? Air pengawan ini akan mengalir tenang hingga ke muara. Dan dibutuhkan waktu beberapa hari lamanya untuk sampai di sana. Akan tetapi, Meski Kisanak membayarnya berapapun, aku tidak bersedia. Mengapa? Ya karena aku masih sayang kepada nyawaku. Apakah ada sesuatu yang ditakuti Kisanak? Iya, iya, iya. Apakah itu? Perampok. Perampok? Iya. Dulu aku sering mengantarkan orang yang bermaksud menempuh perjalanan hingga ke hilir. Aku bisa menerima upah yang pantas untuk apa yang aku kerjakan itu. Namun sekarang aku tidak berani lagi sejak munculnya perampok-perampok itu. Oh, bagaimana kamu suara? Bagaimana kalau satang yang kau miliki itu kami beli ke sana? Ah, eh, kau bermaksud memaksakan diri melanjutkan perjalanan lewat bengawan ini? Iya. Kau oh, tidak takut dengan perampok itu? Jangan pikirkan soal itu. Lagi pula kami tidak membawa apa-apa yang pantas untuk dirampok. Bagaimana? Kisana keberatan menjual satang ini? Kami akan membelinya dengan harga yang pantas. Dan Kisana bisa membuat lagi Bukankah di sini banyak terdapat bambu petung sebagai bahan baku sata? Uh, uh, iya, iya, iya. Baiklah. Aku tidak keberatan menjualnya. Jika harganya memang pantas. Meskipun aku merasa sayang dan cemas dengan nasib kalian. Berapa kalian akan membeli satan milikku ini? Tawaran Kamaswara atas satang yang terbuat dari bambu itu ternyata memang cukup tinggi, hingga pemiliknya tidak keberatan rakit itu dibeli. Bahkan keuntungan dari penjualan rakit atau satang itu bernilai beberapa hari pekerjaannya. Dan ketika senja semakin merambat ke arah petang, rakit itu kemudian melaju hanyut oleh aliran air. Kamaswara memegang galah bambu yang cukup panjang untuk mengendalikan arah rakit. Bagaimana dengan perampok-perampok itu, kamu suara? Kita akan menumpasnya. Kita berharap di sepanjang perjalanan melalui Bengawan ini, kita akan bertemu dengan mereka. Kau akan menumpasnya? Benar. Oh, maksudmu, kau akan membunuhi mereka? Oh, tentu tidak. Aku akan membuat jerah mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji itu. Oh, iya. Oh, gelap telah datang. Apakah kita tidak perlu beristirahat? Atau akan begadang semalaman? silakan Kijuru tidur lebih dulu. Nanti tengah malam Kijuru menggantikan hingga saat fajar pagi tiba. Jika kita tidur semua, arah raket ini tidak akan terkendali. Maka demikianlah, perjalanan melalui bengawan itu ternyata memang lebih cepat daripada melewati hutan harus merambah semak sulur dan akar-akar. Air yang terus mengalir membawa rakit bergerak, sementara penumpangnya tidak terlampau banyak kehilangan tenaga. Kama suara benar-benar berusaha meresapkan perjalanan malam itu. Suara-suara binatang hutan, lengkingan harimau, atau teriakan liar kera dan binatang lainnya berbaur menjadi satu. Ada kalanya perjalanan itu harus menembus kabut tebal keputih-putihan, serasa akan menembus ke dunia lain. Kijuru, bangunlah. Ada apa? Diamlah. Ada apa, kamu suara? Aku melihat di depan ada perapian. Ya. Mungkin perampok-perampok yang dimaksud oleh tukang setan itu. Mana? Aku tidak melihatnya. Tadi kelihatan. Sekarang tertutup pepohonan. Nanti sebentar lagi akan kelihatan lagi. Ah, iya. Aku sekarang melihatnya. Kita tepikan rakit ini. Kita lihat siapa mereka. John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini mah lagi bingung. Beli sepatu di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM pun temu guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internetan 4 GB Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Semangat musik Indonesia. Bintang Tenggara. Kama suara dan kit jurusungging segera mengarahkan rakit menepi. Suasana gelap gulita namun dengan jelas baik Kamaswara dan Ki Juru Sungging yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi itu dapat melihat keadaan di sekitarnya. Setelah berada di daratan, dengan mengendap-endap, Kamaswara dan Ki Juru Sungging mendekat. Sebuah perapian dikelilingi oleh tiga orang lelaki berwajah garang. Nampaknya mereka perampok-perampok yang disebut-sebut oleh tukang satang itu. Ada beberapa buah gubuk. Satu, dua, ah tujuh. Tujuh buah gubuk. Jika semua gubuk itu terisi, paling tidak dua atau tiga orang, maka jumlah orang-orang itu tentu tidak lebih dari lima belas orang. Iya. Menilik gubuk-gubuk itu, mereka memang menggunakan tempat itu sebagai persembunyian. Benar, Kameswara. Karena mereka berada di tempat ini, menyebabkan perjalanan melalui bengawan menjadi tidak aman. Mereka pasti merampok di wilayah yang cukup luas dan kemudian membawa hasil rampokannya ke tempat ini. Oh, aku mendengar perempuan. Perempuan? Ya, isak tangis. Aku kurang ajar. Mereka bukan saja merampok, tetapi juga menculik gadis-gadis untuk memuas nafsu mereka. Apa yang kita lakukan? Aku akan mengambil lebih dulu perempuan itu untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya gerombolan yang cukup besar itu. Kijuru menunggu di sini. Baik, aku akan mengamati keadaan. Gesit bagaikan kucing, langkahnya tidak terdengar sama sekali, Kamu suara menyelinap di antara gubuk-gubuk, mencari arah suara tangis perempuan yang lamat-lamat dan tersendat-sendat. Akhirnya kama suara sampai di sebuah gubuk yang paling besar. Oh, dari gubuk ini, oh, laknat gila, berdebar iblis suara yang sudah menduga apa sebenarnya yang telah terjadi, mengumpat di dalam hati, menyaksikan apa yang ada di dalam gubuk itu. Seorang lelaki brewok berdada penuh bulu, dengan bekas luka di kening, tidur mendengkur dengan tidak berpakaian sama sekali. Sementara di dekatnya, seorang perempuan yang masih terlampau muda diikat pada sebuah tiang, juga tidak berpakaian sama sekali perlahan suara membuka pintu gubuk itu. Aku akan menolongmu. Pakai bajumu dan ikut aku. Iya, iya. Perempuan yang masih muda usia itu segera berpakaian. Kamaswara kemudian menuntun perempuan itu keluar. Sesaat Kamaswara melirik pada lelaki brewok yang tidur lelap. Ada dorongan untuk berbuat sesuatu atas dirinya, namun Kamaswara berpikir belum saatnya. Kamaswara kemudian membawa gadis malang itu ke tempat persembunyian Ki Juru Sungging. kau lihat ke juru. Namamu siapa? Namaku... Namaku... Jangan gugup. Aku bermaksud menolongmu. Namamu siapa? Sancari, Tuan. Namamu Sancari? Ya, benar, Tuan. Nampaknya kau telah mengalami perlakuan yang sangat buruk dari gerombolan perampok itu. Ah, benar. Tolonglah saya, Tuan. Telah beberapa hari ini, saya berada di sini saya harus membuang si nafsu pimpinan perampok itu. Lebih baik saya mati. Tunggu, tunggu. Kau jangan berputus asa begitu. Aku tahu kau sangat terpukul oleh apa yang telah kau alami. Tetapi itu tidak berarti harus kau tebus dengan kematian. Di mana kau tinggal? Di desa Randu Asri, Tuhan. Desa Randu Asri? Di arah mana itu? Hilir, Tuhan. Bagus jika ke hilir. Aku bersama seorang sahabatku ini akan mengantarmu kembali. Para perampok itu harus mendapatkan pelajaran juga. Aku sependapat, suara. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Mereka harus kubuat Kama Kamaswara memandang ke arah perapian yang dibuat para perampok itu. Bau sedap ayam hutan yang mereka panggang sampai di tempatnya berdiri tetapi wajah pimpinan perampok yang bercabang lebat bertubuh besar bagaikan raksasa hitam menyeramkan itu membuat kamu suara mengambil keputusan untuk membuat mereka jera. Eh, ada apa ini? Apa maksudmu? Ah, mengapa menjadi terang benderang seperti ini? Hah? Lihat, kebakaran! Kebakaran! Hei, eh, kebakaran! Bangun semuanya! Hah? Kebakaran! Kebakaran! Hei, bangun! Hei, bangun! fotoin kita dong. HPmu kan bagus. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Coba-coba lihat hasilnya. Loh, kok gini sih hasilnya, Pak? Haha, masih pakai yang gituan. Sekarang kan sudah ada Oppo smartphone, ngapain pakai yang gituan? Oppo, Oppo mana kui? Belinya di mana? Belinya di toko UD Mandiri Jaya. Toko UD Mandiri Jaya, Jalan Raya Banyuwangi nomor 156 Sukomaju atau samping Garuda Jaya Motor Serono. Telepon 399249. Melayani pembelian Oppo Smartphone secara tunai maupun kredit dengan harga yang lebih ringan dan Anda akan mendapatkan gratis data selama 3 bulan. Dapatkan juga di Purwoharjo dan pameran KDS Genteng, perangkat IT dan perangkat elektronik. Toko UD Mandiri Jaya melayani semua kebutuhan Anda. Semangat musik Indonesia. Para perampok itu berloncatan keluar dari dalam kubuk masing-masing. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, tetapi satu persatu kubuk-kubuk mereka terbakar. Api seolah hidup demikian ia berkobar menyala-nyala. Api itu seolah hidup dan mampu meloncat ke arah gubuk yang lain dan melahapnya hingga ludes. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saat itu kamu suara yang telah melenyapkan diri dalam lindungan Aji Panglimunan telah membakari semua gubuk yang ada. Perbuatan siapa ini? Hah? Perbuatan siapa ini? Siapa yang membakar kupu-kupu kita? Hei, siapa? Kami tidak tahu Kilurah. Tiba-tiba api berkobar. Bukankah kalian yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga malam ini, ha? Benar, kami Kilurah. Siapa yang membakar kubuk? ha? Kalian tidak tahu. Ah, maaf Kilurah, maaf. Kami tidak tahu. Tahu-tahu api berkobar dari gubuk yang paling ujung di sana itu Kilurah. Ah, api itu aneh Kilurah. Ia seperti hidup, mampu meloncat dari gubuk ke gubuk yang lainnya. Omong kosong. Tidak ada api yang bisa meloncat-loncat. Siapa yang berbuat ini? Hah? Ayo jawablah. Siapa yang telah berbuat dan mencoba berurusan dengan macan capang? Barat, Siapa yang melakukan ha? Barangkali perempuan itu kidura. Kami tidak melihatnya. Dia mungkin Kilura. Hah? Mana dia? Mana dia? Cari dia. Ayo, cari dia. Dia yang telah membakar kubu-kubu kita. Temukan perempuan itu. Cepat! Para perampok itu kemudian berlarian memeriksa segala sudut, namun mereka tidak menemukan yang dicari. Pimpinan perampok yang bernama Macan Japang itu tidak habis-habisnya mengobrol umpatan-umpatan kotor. Bagaimana? Kami, kami uh, tidak temukan Kilura. Tidak ada Kilura. Bodoh semua. Kalian tolol dan bodoh semuanya. Mengapa untuk pekerjaan yang kecil macam itu saja? Kalian tidak becus melakukannya, ha? Bodoh dan tolol. Cari lagi. Cari sampai ketemu. Dia pasti tidak terlampau jauh dari tempat ini. Cari menyebar semuanya. Cepat. Bawa obor. Nyalakan obor. Temukan perempuan itu. Ayo, ayo, ayo. ayo, ayo, ayo. Perintah itu tidak perlu diulang lagi. Kerompolan perampok itu segera menyalakan obor. Mereka bergerak ke segala arah untuk mencari sancari yang telah lenyap dan diduga telah membakar gubuk-gubuk mereka. Tinggal macan cabang sendiri di antara kobaran api yang menjilat kayu-kayu gubuk. Macan cabang tersentak melihat bayangan hitam yang menerawang membelakanginya. Bayangan seseorang yang sedang merenungi kobaran api. Acan Cabang memperhatikan punggung orang itu beberapa saat lamanya. Siapa dia? Nampaknya ibu bukan anak buahku. Bukan. Anak buahku tidak ada yang bertubuh seperti itu. Siapa dia? Huh. Tentu dia yang telah membakar gubuk-gubuk itu. Siapa dia? Huh. Tentu dia yang telah membakar gubuk-gubuk itu. Keparat, ia orangnya. Dengan mang... Mana dia? Mana orang tadi? Tidak ada. Tadi ia di sini. Sekarang sudah tidak ada. Kemana orang itu? Atau mataku yang salah lihat? Rasanya tidak. Aku yakin aku tidak salah lihat. Mataku belum lamur. Aku melihat orang itu dengan jelas. Tetapi mana dia? Kemana orang itu? Siapa yang kau cari di sana? Kau, kau. Kenapa? Aku kenapa? Kaukah yang tadi berdiri di sini? Iya. Siapa kau? Aku Barong Klodran. Pernah dengar nama itu? Barong Klodran? Iya. Aku adalah makhluk danyang penghuni hutan ini. <laughs> Mengapa kau malah tertawa? Kau tentu sedang mencoba menakut-nakutiku di sana. <laughs> Dan kau pikir aku akan takut meski kau mengaku biang jin setan sekalipun. Jadi kau tidak percaya jika kami bertiga adalah danyang dari hutan ini? Hah? Mengapa kau menjadi tiga? Seharusnya kau telah mengenalku. Telah sekian lama kau tinggal di hutan ini, namun tidak juga mengenaliku. Aku bisa menganggap itu sebagai suatu penghinaan. Penghinaan karena kau tidak saja tidak mengenalku, namun juga telah berani mengotori tempat ini dengan perbuatan buruk. Kau harus mendapatkan hukuman. Kau akan kubakar dengan api yang menyala berkobar-kobar itu. Ternyata hati macan cabang yang tubuhnya hitam legam, buruk mengerikan dan bercabang lebat bagaikan raksasa itu tidak memiliki jantung dan hati yang sekekar wujudnya. Menyaksikan seorang pemuda yang mengaku danyang, hatinya sebenarnya telah berdesir Apalagi ketika menyaksikan pemuda di depannya itu telah membelah diri menjadi tiga sama wujudnya. Kau tidak percaya bahwa kami bertiga adalah Danyang yang menghuni hutan ini? Apa perlu cara yang lain? Misalnya kami bertiga akan membawamu. Tunggu, tunggu. Mau apa kau menemuiku? Aku harus membawamu ke suatu tempat. Oh, jangan, jangan. Ayo! Ayo! ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan beluk. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Berhasil kau menemukan perempuan itu? Tidak. Aku tidak berhasil menemukannya. Sial! Oh, kemana perempuan itu ya? Nekat sekali dia mencoba melarikan diri. Dikiranya akan selamat. Huh? Kalau tidak menjadi santapan harimau, boleh memilih menjadi santapan seekor ular sawah yang sebesar pohon kelapa yang meluncur dari dahan. Hei, uh. yang lain! Perempuan itu ketemu apa belum? Belum, belum. Siapa yang bawa obor hampir padam itu? Aku. Perempuan itu ketemu? Belum. Baiklah, kita berpikir lumrah saja. Kita telah mengaduk-aduk tempat ini. Namun perempuan itu tidak berhasil kita temukan. Untuk apa kita mencarinya? Kalau Kilurah masih membutuhkan kehangatan tubuh perempuan, kita bisa mencarikannya lagi. Hah? Tidak ada gunanya perempuan itu dicari. Ia pasti akan mendapatkan hukumannya sendiri. Di hutan macam ini, bagaimana ia akan selamat? Hah? Ayo kita kembali. Ayo, ayo, ayo, ayo. ayo kita kembali. Ayo. Kilurah mencari juga. Kita tunggu saja. Ah, tetapi tidak biasanya Kilurah berbuat demikian. Ah, ah, siapa tahu Kilurah melihat sesuatu dan kemudian mengejarnya. Ah, baiklah, kita tunggu saja. Ah, bahaya. Barang-barangku ludes dimakan api. yang akan kau lakukan kepadaku? Kami akan menghukummu. Perbuatanmu terhadap perempuan itu tidak bisa dimaafkan. Kau harus dihukum mati. bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.